dan kita sampai pada pasal yang kedua dari kitab ini faslun fi ta'dhimis sunnah. Pasal tentang dalil-dalil pengagungan terhadap sunnah. Pertama ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan jika sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika ada keputusan dari Allah dan Rasulnya maka tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima idza qada Allah wa rasuluhu kalau Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara maka bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan gak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Gak ada pilihan lain kecuali kami dengar, kami taat. Gak ada pilihan lain kecuali tunduk. Tidak boleh menolak. Tidak boleh pula protes tidak boleh menyatakan lima wala kaifa. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. La yuqalu lima wala kaifa. Tidak perlu bertanya kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Kenapa kok enak? Perempuan boleh, kok laki nggak boleh? Laki boleh, kok perempuan nggak boleh? Tidak bisa. Karena yang memutuskan bukan manusia. Karena yang memutuskan adalah pencipta langit dan bumi. Karena yang memutuskan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah muballigh anillah. Muballigh anillah maknanya menyampaikan dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Siapa yang menolak dan mengatakan saya tidak mau perintah Allah maka dia kafir. Siapa yang menyatakan saya tidak terima dengan keputusan Nabi maka dia kafir. Siapa yang menyatakan dengan dan penentangan maka dia kafir. Adapun siapa yang menyelisihinya dalam keadaan tidak berani menentang, tidak berani menyatakan aku tidak mau terima keputusan Allah, maka dia masih muslim tetapi asi, pendosa. Ikhwan bedakan antara keduanya. Yang tadi dikatakan kafir oleh para ulama al-jahid. Jahadu biha. Menentang menolak terang-terangan saya tidak mau diperintah oleh Allah. Saya tidak mau diperintah oleh Nabi. Saya tidak terima semua keputusan Allah dan Rasulnya. Maka ini sudah jelas. Bukan Islam. Mengapa? Karena makna Islam adalah istislam tunduk. Aku terima. Itu Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya di dalam ayat ini disebutkan kalimat wa dan keputusan rasulnya. Di mana keputusan rasulnya kita dapatkan? Di dalam sunnah-sunnah. Di dalam hadis-hadis. Di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sehingga maknanya kita harus tunduk dan menerima sunnah. An-Nabawiyah. Sunnah Rasulullah saw Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa atau belum bisa atau kita masih berat, maka mintalah ampun kepada Allah dalam beristighfar. Tetapi mulut jangan menentang. Mulut Jangan menentang, jangan mengatakan sunnah apa ini. Jangan. Karena itu berarti mencerca ajaran Rasulullah SAW. Karena itu berarti menentang keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat ke-80, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Bagaimana mafhumnya? Mafhum sebaliknya. Siapa yang tidak tunduk kepada Rasul, berarti tidak tunduk kepada Allah. Siapa yang menentang Rasul berarti menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ayatnya wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang ketiga, yang menjadi dalil wajibnya kita berpegang dengan sunnah dan memuliakan sunnah adalah ayat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik. Sudah ada bagi kalian contoh teladan yang baik yaitu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira bagi siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir Maknanya siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir yang baik maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladannya. Siapa yang mengharapkan keridhaan dari Allah dan siapa yang mengharapkan kebaikan di akhirat maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai contoh teladannya. Baik ucapan Rasul, qaulun. Perbuatan Rasul, fi'lun. Persetujuan Rasul, takrirun. Perintah Rasul, amrun. Larangan Rasul, nahyun ini semua barakallahu fiikum diringkas menjadi satu kalimat as-sunnah. Diringkas menjadi satu kalimat as-sunnah. Berarti apa makna sunnah? Masa sunnah adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi, aturan Nabi, contoh teladan dari Nabi seluruhnya disebut sunnah. Baik. Kembali kepada ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanatun. Ada contoh teladan yang baik bagi siapa yang ingin mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhir. Siapa yang tidak mengharapkan hari akhir terserah Siapa yang tidak mengharapkan keriduan Allah terserah kita nggak bahas mereka. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang suka silakan beriman, siapa yang suka silakan kafir, tetapi silahkan kalian akan merasakan resikonya yaumul qiyamah. Kemurkaan Allah dan azabnya. Yang dibahas di sini oleh Allah Man yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhir. Berarti kaum muslimin, kaum mukminin, berarti orang-orang yang mengaku Islam, berarti orang-orang yang memang berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, untuk mendapatkan jannahnya. Mereka-mereka ini diajari kalau kalian mau keridhaan Allah, kalau kalian mau mendapatkan jannahnya, maka jadikan Rasul sebagai uswah hasanahnya. Jadikan Rasul sebagai contoh teladannya. Ini juga cukup untuk memperingatkan dari orang-orang yang lancang berani memperolok-olok sunnah. Ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Wa ma'alar rasul illa al-balaghul mubin. Siapa yang mentaatinya maka dia akan terbimbing ke dalam hidayah. Wa ma'alar rasuli dan tidaklah kewajiban atas seorang rasul illa al-balaghul mubin kecuali penyampaian yang jelas. Ada ta'ah, ada hidayah. Tanpa ta'ah nggak ada hidayah. Ini mafhum yang dipahami dari ayat ini. Wa in tuti'uhu tahdadu. Kalau tadi disebutkan sunnah Ar-Rasul sebagai uswatun hasanah. Sebagai contoh teladan yang baik. Yang dijadikan panutan. Dijadikan ikutan dijadikan sebagai imam. Maknanya imam adalah yang diikuti. Sekarang ta'ah wa in tuti'uhu kalau kalian mentaatinya mentaati rasul berarti mentaati semua ajarannya mentaati sunnah-sunnahnya mentaati semua yang dicontohkannya, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, perintahnya, larangannya, semuanya dipegang, ditaat. Baru kalian akan mendapatkan hidayah. Fa'in tuti'uhu tahjadu. Fa'in lam tuti'uhu, kalau kalian tidak mentaatinya, la tahjadu. Kalian tidak terbimbing alias menyimpang sesat. Maka apakah pasti yang tidak mengikuti sunnah sesat? Ya pasti. Karena yang memberitakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengulang-ulang setiap khutbah. Mengulang-ulang setiap muhadarah. Khususnya Jumat. Dan Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat. Mata beliau memerah wa ala sautuhu dan keras suaranya seperti munzirul jais seperti panglima tentara yang memberi semangat untuk perang apa di antara ucapannya di antaranya barakallahu fiikum adalah kalimat kullu bid'atin dalalah semua bid'ah sesat Mengapa? Karena itu lawannya sunnah. Intuti'uhu tahtadu. Kalau mengikuti Rasul dapat hidayah. Berarti kalau tidak, dapat gawaya. Gawaya, kesesatan. Kalau tidak mengikuti sunnah berarti masuk ke dalam bid'ah. Kalau masuk ke dalam bid'ah maka dia balal, menyimpang. Tidak mendapatkan hidayah tapi mendapatkan gawaya kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan dan beliau sudah menyampaikan. Qad addal amanah wa nasahal ummah. Beliau sudah menyampaikan amanah, beliau sudah menasehati ummah, apalagi Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya menyampaikan. Tinggal kita mau nerima atau tidak. Tinggal kita apakah kita mau berpegang dengannya atau tidak. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Apa yang dipahami dari ayat tadi wa in tuti'uhu tahtadu kalau kalian mentaatinya maka kalian dapat petunjuk. Apa yang dipahami? Yang dipahami berarti kalau tidak mengikutinya, tidak mentaatinya dia akan mendapatkan penyimpangan sesat. Itu disebutkan secara nafsan pada ayat yang kelima. Disebutkan secara nas. Kalau tadi mafhum perlu catatan sedikit bahwa dalam ucapan itu ada mafhum, ada mantuk. Mantuk yang terucap. Mafhum yang terpahami kalau istilah orang sekarang, ini teksnya. Mantuk teksnya. Mafhum konteksnya. Kemudian ulama berkata, mafhumul qaul laisa bil qaul. Pemahaman dari satu ucapan itu bukan ucapan. Jadi jangan berkata Allah menyatakan bahwa siapa yang menyim, siapa yang menyelesaikan sunnah maka begini. Itu bukan ucapan, itu pemahaman, dipahaman dari sini. Ya. Tetapi alhamdulillah setelah kita mendapatkan mantuk intuti'uhu tahtadu yang dipahami berarti siapa yang tidak mentaatinya akan sesat ternyata ada yang benar-benar nasan sarihan benar-benar nafsnya Allah katakan akan menyimpang yaitu pada ayat falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya perintah siapa perintah Rasul alaihi salatu wassalam falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri Hati-hati orang yang menyelisihi perintah beliau, perintah dia, perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dikhawatirkan? Antusibahum fitnah. Akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim. Atau ditimpa adab yang pedih. Mantuk apa mafhum? Mantuk. Jelas nafsan sarihan nutuknya teksnya menyatakan siapa yang menyelisihi Rasul akan terkena fitnah atau terkintang adab. Dua ini saling berkait. Karena dia jatuh ke dalam fitnah, maka dia terancam adab. Mengapa dia adab? Karena dia terkena fitnah. Apa itu fitnah? Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan fitnah dalam ayat ini adalah kesesatan, kekufuran, penyimpangan. Ikhwan Berarti hendaklah kaum muslimin berhati-hati jangan menyelisihi sunnah sekecil apapun. Jangan menyelisihi hadis-hadis sahih sekecil apapun. Jangan kita sampai menentang apalagi mencemooh atau meremehkan satu sunnah pun. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah juga berfirman di dalam surat Taubah ayat 63. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim Tidakkah mereka mengetahui kata Allah bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya yuhadidir rasul yuhadidillah fa inna lahu nara jahannam maka baginya adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalikal khizyul azim. Itu adalah kehinaan yang sangat besar. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini sudah diketahui sejak para anbiya sebelumnya. Sejak Nabi Nuh sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semoga salat dan salam kepada mereka para anbiya. Alam ya'lamu kata Allah. Bukankah mereka sudah tahu karena dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul sama menyatakan jangan berani menentang Allah dan rasulnya. Siapa yang menentang Allah dan rasulnya fa innalahu nara jahannam. Siapa yang berani menentang Tuhan Allah maka dia sesat, maka dia diancam di dalam neraka selama-lamanya. Menurut Nasrani. Menurut Yahudi juga sama. Siapa yang menentang Tuhan, siapa menentang Rasul, itu barakallahu fikum sudah maklumun. Sudah diketahui sejak Rasul, Rasul terdahulu sampai Rasul yang terakhir. Apa makna agama kalau tidak disertai ikatan ketaatan? Apa makna agama kalau gak ada syariat yang harus diikuti? Sehingga agama-agama para rasul semuanya mengajarkan syariat. Dan semuanya menyatakan ikutilah syariat. Taatilah kalau enggak terancam dengan ancaman-ancaman yang tidak punya aturan, yang tidak punya syariat itu kaum ateis, komunis. Kalau di Indonesia PKI, tidak punya aturan apapun, karena nggak punya agama. Naudzubillah. Kembali kepada kitab. Ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Al-Hujurat ayat yang kedua. Ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulah Inna Allah sami'un alim wahai orang-orang beriman jangan mendahului Allah dan rasulnya satu jangan taqaddum satu dilarang mendahului Allah dan rasulnya kedua jangan tarfa aswat فوق صوت النبي فوق صوت الرسول والنبي. jangan angkat suara kalian di atas suara nabi suara volume volume Rasulullah mengatakan dengan suara begini, kau mengatakan nah, nah, nah, begitu. Itu namanya mengeraskan suara. Walaupun kata-katanya sama, tidak bertentangan dengan Nabi, tapi suaranya lebih keras. Tidak boleh. Dan itu riwayatnya adalah ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ada satu utusan. Dan biasa utusan itu ada rombongannya. Maka para sahabat menyuruh mereka untuk tentukan siapa juru bicaranya. Jangan semua ngomong. Pilih. Kamu, kamu. Kamu jadi juru aja, Kata sahabat yang lain, jangan, kamu saja. Ribut di depan Nabi. Padahal Nabi belum memutuskan apapun. Nabi diam. Karena sifat beliau Masya Allah. Yang sabar dan tawadu. Sampai turun ayat tadi. Wahai orang beriman. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya belum memutuskan. Kalian jangan putuskan apa-apa. Satu. Kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan keraskan suaramu, ini suaranya jangan lebih keras dari Nabi. Qala kajahri ba'dikum li ba'din seperti kerasnya suara kalian ketika berbicara antara kalian sesama kalian. Antah bapa a'malukum dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Nabi suaranya sekian volumenya. Sedangkan yang lain suaranya lebih tinggi. Ini terancam apa? Volumenya saja lebih keras. Antah bapa a'malukum wa antum la tash'urun akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Hubub al-a'mal. Gugur amalan karena suara kalian volumenya lebih keras daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga barakallahu fikum Imam Malik kalau berbicara di Madinah di dekat kubur Nabi nggak berani keras takut dengan ayat ini setengah berbicara. Seperti berbisik. Kalau ada yang keras ditegur. Kamu di sisi Rasul. Jangan keraskan suara. Takut dengan ayat ini. Baru suara. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ta'liqan ala hadhil ayah mengomentari ayat ini apa kata beliau Qala al mu'minina min hubuti a'malihim. Ayat ini memperingatkan orang beriman agar jangan sampai gugur amalan-amalan mereka karena kerasnya suara mereka kepada Rasulullah SAW seperti kerasnya suara mereka antar mereka. Walaysa hadhihi biriddah. Ini bukan murtad, enggak. Enggak kafir keluar dari Islam, enggak. Tapi bisa menggugurkan amalan bisa menggugurkan amalan. Bal ma'siyatun, itu adalah maksiat. Mengeraskan volume suara di hadapan Rasul itu maksiat, tapi betul a'mal, tapi bisa menggugurkan amalan-amalan. Wa sahibuha la yash'ur dan pelakunya nggak merasa. Yang tadinya dia punya amalan sekian tiba-tiba berkurang, berkurang, berkurang. La yash'ur biha. Maka kata Ibnu Qayyim selanjutnya fama dhannu biman qaddama ala qawli Rasulillah sallallahu wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadihi wa tariqihi. Maka bagaimana pendapat kalian? Fama dhannu kira-kira bagaimana kalau ada seorang yang bukan hanya mengeraskan tapi mendahului ucapan Nabi. Bukan hanya mendahului tapi menyelisihi ucapan Nabi. Nabi mengatakan kanan, dia mengatakan kiri. Nabi menyatakan jangan, dia menyatakan boleh. Nabi menyatakan boleh, dia mengatakan jangan. Gugurkan amal atau tidak? Lebih keras saja menggugurkan amalan. Apalagi kata Ibnu Qayyim, dia mendahului Rasul. Rasul tidak memutuskan, dia memutuskan. Rasul tidak melarang, dia melarang. Rasul tidak menyuruh, dia menyuruh. Gak ada dalilnya. Nabi nggak menyuruh. Ya tapi saya menyuruh. Kamu siapa? Mendahului ucapan Nabi. Taib. Sekarang saya tanya yang namanya bid'ah. Ajaran agama atau di atas namakan agama yang ternyata Nabi nggak nyuruh. Takodum bukan itu. Nabi nggak nyuruh. Nabi nggak memerintahkan. Nabi nggak mengajarkan. Tiba-tiba mereka mengajarkan, memerintahkan. Ini mendahului Rasul. Rasul nggak nyuruh, kenapa dia nyuruh? Apalagi yukhalifu hadiyahu wa tariqahu. Apalagi menyelisihi bimbingan Nabi, menyelisihi jalan Nabi, menyelisihi ucapan Nabi. Memilih ucapan wairihi, Ucapan orang lain wahadihi memilih ucapan dan bimbingan orang lain memilih tariqihi jalannya orang lain nabi ke arah sana kemudian orang-orang yang mengadakan kebidahan mengatakan jangan ini lebih bagus berbelok ke arah lain Hampir bukan hampir seluruhnya yang namanya bid'ah adalah menjadi menyelisihi sunnah. Sebab kalau masih dalam lingkup sunnah itu bukan bid'ah. Walaupun dalam lingkup masalah mursalah. Apa masalah mursalah? Maslahat mursalah. Ada perintah Nabi Nah perintah itu melahirkan konsekuensi-konsekuensi. Karena Nabi menyuruh begini, maka kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ini yang rinciannya dari mana? Masalah yang mursalah. Karena Nabi menyuruh intinya, disuruh berwudu. Ya berarti kamu suruh nyari air. Iya kan? Ada rincian suruh jalan ke sana. Nggak ada. Tapi jalanlah ke sumur itu. Karena dengan itu kamu bisa berwudu. Itu masalah mursalah. Luruskan saf. Agar supaya lurus, kamu pakai begini, pakai silahkan supaya lurus. Karena Nabi suruh untuk lurus. Ini barakallahu fikum pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Sehingga beberapa istihadnya kaum muslimin untuk meluruskan bagus. Umar bin Khattab berjalan dari saf ke saf mendorong yang terlalu mundur, menarik yang terlalu jauh supaya lurus. Loh, emang disuruh begitu? Karena disuruh meluruskan, maka usaha tadi diperintahkan juga itu masalah yang bersalah Mudah-mudahan dipaham dalam fikih. Tetapi kalau yang tidak diperintahkan sama sekali untuk meminta pada orang mati, datang ke orang soleh, memanggil-manggilnya dalam keadaan sudah wafat. Apakah disuruh, apakah diajarkan atau dicontohkan? Tidak ada. Kalau nggak ada, dari mana? Annalaka hadha. Man salafuka fi hadha. Siapa pendahulumu? Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Berarti kalau mengeraskan suara di atas Nabi saja menggugurkan amalan apalagi mendahului Nabi, lancang membuat ajaran baru yang Nabi tidak ajarkan. Lancang membuat berbagai macam perintah-perintah syariat-syariat baru yang Nabi tidak mensyariatkan. Alaysa hadha qad habata amaluhu wa Bukankah itu juga bisa menggugurkan amalan-amalan dalam keadaan mereka tidak sadar? Intaha. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala وعن الإرباط dan diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah SAW maw'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun kata Irbad bin Sariyah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena. Wajilat min halqulu bergetar karenanya hati-hati kami. Wadarafat min haluyun dan bercucuran air mata air mata kami. Fakulna maka kami katakan ya Rasulullah كأنما موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله كأنها seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan nasihat terakhir fausina berikan pesan kepada kami all nabi berkata berikan pesan-pesan pada mereka usikum bitaqwallah azza wa jalla Aku wasiatkan pada kalian, aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala was-sam'i taah dan mendengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun walaupun yang memimpin kalian adalah turunan bekas budak dalam riwayat Habasyi dari Habasyah dalam riwayat Mujadda terpotong ujung-ujungnya, ini cacat, terpotong hidungnya atau terpotong tangannya, terpotong kakinya. Fainahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus sesudahku al-mahdiin yang mendapat bimbingan hidayah setelahku min ba'di autu 'alaiha bin nawajid gigit dengan geraham-geraham kalian wa iyyakum umur Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama. Ini barakallahu fikum tafsir yang sudah mafhum. Bahwa muhdatsatil umur ay muhdatsat fid din. Yang baru dalam agama. Jangan kita berpura-pura bodoh bicara yang baru-baru dalam masalah dunia. Berarti ini bid'ah, berarti itu bid'ah, berarti ini bid'ah, berarti itu bid'ah. Udah jangan pura-pura bodoh lah. Kita sedang bicara agama. Bahkan Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dengan kalimat amri urusanku. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun itu ada dalam kitab-kitab sahih. Dan kitab sahih itu, sahih Bukhari atau Muslim, ada. Dicetak dan dipegang oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Artinya kita tidak mengada-ngada riwayat itu. Ahdasa fi amrina. Perhatikan kalimat fi amrina pada urusan kami kata Nabi. Urusan Nabi apa? Urusan agama. Kalau urusan dunia Nabi menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan Nabi urusan agama. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini aifiddin maka huwa raddun kata Nabi dia tertolak. Kalau mengadakan dalam urusan agama perkara baru yang Nabi tidak perintahkan, maka raddun tertolak. Agama yang tadinya mudah jadi susah. Agama yang tadinya ringan jadi berat. Agama yang tadinya betul-betul orang itu tertarik dengannya jadi takut, serem. Karena apa? Karena tambahan-tambahan bid'ah. Apalagi yang mengadakan bid'ahnya kaum teroris. Yang mengadakan bid'ahnya adalah orang-orang yang kaum pemarah. Kaum orang-orang yang mengikuti emosional pribadinya sendiri. Tambah mengerikan, tambah mengerikan, tambah serem, tambah serem. Ikhwan bin Azam, kembali kepada pembahasan. Nabi menyatakan usikum wa usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah dan dengar taat pada penguasa walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti di masa mendatang akan menyaksikan ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus sesudahku. Tamassaku biha. Pegang kuat-kuat. Addu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kalian. Dan hati-hati dari perkara muhdat yang ditambah-tambahkan dalam agama fa inna kulla bid'atin dalalah karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sesat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah saya ingatkan bahwa muhdatsat yang dikatakan bid'ah adalah fid karena selalu orang-orang yang berpura-pura bodoh tadi akan berkata tentang ini. Itu mikrofon bid'ah dong. Itu spidolmu bid'ah dong. Itu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kita sudah bahas bahwa urusan-urusan dunia antum ma'lamu umur umur dunia. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua bahwa kita sudah singgung tadi tentang masalah mursalah. Apa itu masalah mursalah? Maslahat yang berkait dengan perintah Nabi. Kalau Nabi menyatakan Bilal yang azan walaupun yang mimpinya bukan Bilal. Sahabat yang bermimpi dikatakan imlakkan kepada Bilal karena Bilal lebih keras suaranya darimu. Berarti keras disuruh atau nggak disuruh? Disuruh. Lebih keras. Maka mereka cari cara supaya keras. Naik ke atas menara, mencari orang yang suara paling keras. Maka ini masalah yang mursalah yang bersambung dengan perintah Nabi. Demikian pula perintah untuk menulis sangat banyak. Bahkan tawanan-tawanan musyrikin di Madinah yang tidak bisa membayar tebusan disuruh mengajarkan baca tulis. Karena pentingnya membaca dan menulis. Tulisnya dengan apa? Dengan apa saja itu urusan dunia kalian. Mau dengan pena, Mau dengan tinta, mau dengan pensil, mau dengan spidol. Alhamdulillah itu sangat mudah dipaham bagi orang-orang yang mau mendengar dan mau membuka hatinya. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته